Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah taala wa ra'ah. Halaman 32 perhatikan baik-baik matan yang di atas itu barakallahu fikum mengenai dalil yang sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah? Kata beliau wa talaqqihi bitaslim wal qabul. Dan hendaknya kita menyambutnya dengan apa? Dengan penuh penerimaan dan juga apa pasrah. Dalil kalau sumbernya dari Al-Qur'an Sunnah sami'na wa ata'na. Jangan banyak bicara, banyak menolak, banyak menentang, banyak membantah jangan. Sami'na wa ata'na. Menerima dengan apa? Pasrah dan juga nah barakallahu fikum penerimaan yang sempurna. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala perhatikan catatan kaki nomor 20 itu talaqihi yakni qabulahu menerimanya menyambutnya wa talaqihi yakni maksudnya bagaimana menyambut tersebut menyambut dengan penerimaan dan juga pasrah maksudnya bagaimana maksudnya yakni hifdahu wa riwayatahu wa tahaddutsa bihi wa na'am barakallahu fikum artinya apa artinya menghafalnya menjaganya, meriwayatkannya, menyampaikannya. Menyampaikan apa Al-Qur'an dan As-Sunnah, menyampaikan apa dalil wa qabuluhu min ghairi i'tiradin dan menerimanya tanpa harus mengkritik. Sami'na wa ta'na. Kok hadisnya kayak gini ya? Kok ayatnya kayak gini? Enggak cocok dengan akal kita, jangan seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum jangan sampai seperti itu. Naam. Tapi apa? Tapi Nah barakallahu fikum sami'na wa ta'na. Menerima tanpa harus mengkritik tanpa harus komentar. Sami'na wa ta'na. Li'annahu min 'indillahi aw min 'indi rasulihi sallallahu alaihi wasallam karena dalil itu sumbernya dari sisi Allah taala atau dari sisi Rasulnya Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam yang sudah kami sebutkan pada pertemuan yang telah lalu as-sunnah pun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala karena dalam Al-Qur'an Karim antum lihat Alkitab wal hikmah seringnya digabung itu Alkitab, Al-Quran Karim, Al-Hikmah, As-Sunnah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa sya'nuna fi dhalika at-taslim wal inqiyat la lal i'tirat wa tadakhul bi afkarina wa uqulina kama yaf'alu ahlu dhalal. Allahul musta'an. Yang paling terpenting kita semuanya, yang wajib bagi kita semuanya keadaan kita ini fi dhalik, dalam mengenai apa? Mengenai dalil tersebut at-taslim wal inqiyat pasrah, terima, tunduk, la'tirada, tidak membantah, tidak apa? mengkritik, wa tadakhul tanpa ikut campur bi dengan pemikiran-pemikiran kita, wa uqulina dan akal-akal kita sebagaimana yang dilakukan sebagian orang-orang yang sesat. Karena mereka orang-orang sesat, kenapa mereka tersesat di antaranya? Tersesatnya karena mereka menyelisihi dalil. Kalau orang itu menyelisih, menyelisihi dalil, pasti dia akan apa? pasti dia akan tersesat. Kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang terulang-ulang di dalam kitab Al-Madarijus Salikin. Kitab Madarijus Salikin barakallahu fikum apa kalam beliau? Pendek sekali, simple, pendek, bagus. Orang kalau berseberangan dengan dalil, dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Antum. Ayo. Ayo antum. Antum? Naam. Wa man faraqa dalil dhalla an sawa'is Jangan sampai terlupakan. Itu sering muncul itu. Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi kalau ingin selamat, ikutilah dalil. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fi din azdani wa azakumullah wa habibakumullah jami'an kita ambil dikit lagi. Wa tarku ta'arud lahu birrat dan jangan sekali-kali apa? Nah, barakallahu fikum kita membantah atau menolak. Meninggalkan ta'arud. Apa ta'arud itu? Mengkritik. ya. Nah, dan hendaknya meninggalkan nah perbuatan mengkritik atau menolak dengan cara membantah, jangan. Paham ya? Kalau dalilnya dari Al-Qur'an Sunnah sami'na wa ta'ana Jangan antum kritik, jangan antum bantah, jangan antum tolak. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat syarahnya. Qala asy syekh Shalal Fauzan habibullah taala Tarku ta'arud lima sabata 'anillahi fi kitabih aw sabata 'an Rasulillah sallallahu fi sunnatih min asma'illahi wa sifatihi birraddi warafat ini. Allah musta'an. Maksudnya apa? Meninggalkan untuk apa? Meninggalkan untuk membantah atau menolak terhadap apa yang telah tetap dari Allah di dalam Al-Qur'an dan terhadap apa yang telah tetap dari Rasulullah SAW dalam As-Sunnah berupa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Taala birraddi dengan membantah warafat dan menolak. Jangan. Hindari. Hindari nah barakallahu fikum menolak, membantah Al-Qur'an was sunnah. Kalladzina yaqulun seperti orang-orang yang mereka mengatakan la nakbal al-ihtijaj bis sunnah, la nakbal al-ihtijaj bi khabaril ahad. Allahu musta'an. Seperti orang-orang yang mengatakan kami enggak nerima berhujjah dengan as-sunnah enggak nerima, cukup Al-Qur'an katanya. Sebagian mereka seperti itu. Kelompok apa kemarin? Yang mengatakan cukup Al-Qur'an, As-Sunnah la katanya. As-Sunnah la Qur'an faqat katanya. Al-Qur'an saja. Kelompok apa kemarin? Husain? Awadis eh, jamaah ingkar sunnah. Paham ya? Itu berbahaya sekali. Mengingkari as-sunnah. Intinya Al-Quran as-sunnah tidak. Itu keliru. La nakbal ihtijat bi khabar ahad. Katanya. Kami gak nerima. berhujjah dan khabar ahad gak nerima. Harus mutawatir katanya. Kita katakan kada pendusta. Kenapa pendusta? Suruh dia puasa Ramadan atau puasa yang lainnya. Eh, mana mungkin dia kuat nunggu 10 orang adzan dulu. Paham ya? Adanya 10 orang dulu baru mutawatir baru buka enggak ada. Dengar adzan satu orang biasanya langsung buka dia. Eh, padahal satu orang ahad. Ini terbantah secara akal seperti itu. Allah musta'an. Nasallahu alaihi wasallam yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.